Maka perlu diingat bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tatkala ternyata kenikmatan tersebut tidak menyebabkan kita dekat kepada Allah maka yang demikian adalah merupakan musibah sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tabi'in rahimahullah menyebutkan bahwasanya kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah setiap kenikmatan apapun bentuknya kalau tidak bisa menyebabkan tukar ribuka ilallah mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang demikian itu adalah merupakan baliyah, merupakan musibah. Inilah kenikmatan. Tatkala seorang diberi kenikmatan, tapi justru tatkala mendapatkan kenikmatan, orang tersebut dia semakin jauh kepada Allah. Maka yang seperti ini namanya bukan kenikmatan, akan tetapi adalah merupakan musibah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas hadis yang ke-38 itu dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bernama Abdurrahman ibni Sahrin dan beliau lebih masyhur lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mana beliau menyebutkan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Ta'ala qal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Man 'ada liwaliyan faqad adzantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتس بها ورجله التي يمشي بها wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adhani la u'idhannahu rawahul bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Ta'ala qal Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman Man adali waliyan Maka barang siapa yang dia menyakiti wali-waliku Itu wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Inilah Allah Inilah wali-walinya Allah Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waqad waqad adantuhu bil harb. Maka sungguh telah aku umumkan peperangan dengan orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya dengan sesuatu yang sangat aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya artinya amalan takarub yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faraid yang wajib-wajib. Wala yazalu abdi dan tidaklah seorang hamba terus menerus mendekatkan diri kepadaku yaitu kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbahu sampai aku mencintainya. Fa ahbabtuhu maka apabila aku mencintai orang tersebut akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat dan tangannya yang dengannya dia meraba dan kakinya yang dengannya dia melangkah wala insa'alani dan apabila orang tersebut meminta kepadaku la u'tiyannah niscaya akan aku beri Wala ini dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, sungguh akan saya lindungi. Yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa faidah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Thamin, rahimahullahu taala. Dan kita juga telah membahas tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, ujian-ujian. Baik fitnah dunia maupun fitnah din, ujian-ujian yang terkait dengan agama, terkait dengan subhat dan seterusnya. Ataupun terkait dengan dunianya. Kemarin ada beberapa hal yang telah saya sebutkan di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama. Yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah mereka yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah takwa. Itu ketakwaan dengan ketakwaan yang benar ini juga yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'anul Karim memiliki fadail yang sangat banyak. Di antaranya akan mendatangkan kecintaan Allah Tabaraka wa taala sebagaimana tentang hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang di dalam pasukan kemudian tatkala mengimami para sahabatnya dia senantiasa menutup bacaannya dengan kul huwallahu ahad sehingga tatkala kembali dari peperangan mereka menceritakan hal demikian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saaluhu atau saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya orang tersebut, alasan apa dia melakukan demikian? Kenapa? Kalau membaca Al-Qur'an diakhiri dengan kulhu allahu ahad. Fasaluhu maka mereka pun akhirnya bertanya kepada orang tersebut faqal Nabi, orang tersebut mengatakan di annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Karena kul huwallahu ahad terkumpul padanya sifat-sifatnya Allah dan saya senang sangat cinta untuk membacanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhbiruhu ya. Akhbiruhu annallaha yuhibbahu. Maka khabarkan kepada mereka Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu mencintai orang tersebut. Kemudiannya pula barakallahu fikum di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi yaitu taqarrub ilallahi binawafil banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sunnah. Tentunya ba'dal faraid setelah menjalankan yang wajib-wajib. Kemudian juga barakallahu fikum di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah zuhdu fid dunya. Orang tersebut zuhud terhadap dunia orang tersebut zuhud terhadap dunia ini juga barakallahu fikum yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala di antara sebabnya juga adalah bertawakal bertawakal kepada Allah menyandarkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia mengambil sebab dengan sebab-sebab yang disyariatkan di antaranya pula barakallahu fikum sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah at-taubah. Orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dengan memperbanyak istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ini sebagaimana bacaan yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Umar, Nabi menyatakan Rabbi ghfirli alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian barakallahu fikum Selanjutnya di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah yang berikutnya adalah at-taharah bersuci. Di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah bersuci. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawabin mencintai orang-orang yang suka bertaubat wa yuhibbul mutatahhirin dan mencintai orang-orang yang bersuci yang bersih ya yaitu bersih dari najasat dan yang paling besar adalah dari najis-najis kesyirikan. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Inilah Islam memerintahkan supaya kita menjadi orang-orang yang mutahhirun. Ya, memerintahkan kita supaya menjadi orang-orang yang suci. Orang-orang yang mutahhirun. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah Bersih di sini adalah taharatu zahir, bersih secara zahir maupun bersih secara batin. Jadi yang dimaukan di sini bukan hanya secara zahir saja, tapi juga secara batin. Secara zahir seorang itu diperintahkan untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa bersuci. Barakallahu fikum. Begitu juga secara batin oleh karena itu barakallahu fikum Islam senantiasa mendorong kita ya, untuk menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih dan seterusnya. Begitu juga barakallahu fikum kita diperintahkan untuk suci secara batin. Yaitu taharatul batin. Ya, taharatul batin. Yaitu membersihkan batin-batin kita. Maka dijelaskan oleh para ulama terkait dengan taharatul batin. Taharatul batin itu ada beberapa macam. Taharatul batin itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah taharatu minadzunub. Yaitu kita membersihkan diri-diri kita. Batin-batin kita bersihkan dari zunub. Dari perbuatan-perbuatan maasi membersihkan dari perbuatan-perbuatan maasi sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103 Allah menyatakan khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha khud ambillah dari harta-harta mereka sebagai sodakoh sebagai zakat yang mana sedekah tersebut, zakat tersebut tutahhiruhum akan mensucikan mereka, zakat ya. Zakat-zakat tersebut akan mensucikan mereka dan akan memuliakan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian jenis taharah yang kedua terkait dengan batin kita. Disebutkan adalah at-taharatu minal awthan bersih dari al-awthan yaitu dari peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini juga merupakan perkara yang sangat penting. Kita membersihkan diri kita, membersihkan batin kita dari amalan-amalan syirkiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah 125 Allah menyatakan antahira baitiya litaifin hendaklah membersihkan baitiya rumahku yaitu Ka'bah dibersihkan dari patung-patung dibersihkan dari kesyirikan kesyirikan barakallahu fikum dan di sana masih banyak sekali perbuat bentuk membersihkan diri diantaranya adalah membersihkan diri dari amalan-amalan yang fahisyah membersihkan diri dari amalan-amalan yang keji. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang berikutnya yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ihsan. Perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ihsan. Adapun terkait dengan ihsan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ihsan ilal khalqi. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ihsan kepada makhluk-makhluknya Allah. Orang yang dia bisa berbuat baik kepada Allah. Ihsan itu artinya baik dan bisa berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita supaya kita ihsan berbuat baik. Baik berbuat baik kepada Allah maupun berbuat baik kepada makhluk. Allah nyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin berbuat baiklah kalian innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muhsinin mencintai menyukai orang-orang yang berbuat baik barakallahu fikum inilah ihsan yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahum fa innahu yarak yang namanya al ihsan apa itu ihsan ihsan itu adalah engkau beribadah engkau menyembah kepada Allah beribadah kepada Allah ka'anna kata rasakan akan engkau itu melihat Apabila engkau tidak bisa melakukan yang demikian, maka sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Inilah yang namanya ihsan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala di keramaian ataupun tatkala di tempat yang sepi. Orang tersebut dia senantiasa merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal ihsan. Inilah yang dimaukan atau yang dimaksud dengan al ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan kepada makhluk adalah badrul khair wa qaful adha. Memberikan yang terbaik atau memberikan yang baik. Wa qaful adha dan menahan diri anil azza, Tidak menyakiti tetangga, ya. Tidak menyakiti saudara dan seterusnya. Inilah barakallahu fikum arti ihsan kepada makhluk. Maka orang yang dia bisa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah, maka orang tersebut dia akan mendapatkan mahabbah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita melewati lisan Rasulnya supaya kita berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah walaupun kepada hewan sekaligus kalau kepada hewan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik bagaimana kepada makhluk-makhluknya Allah kepada saudara, kepada tetangga kepada istri, kepada suami kepada anak dan seterusnya Allah atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Inna innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum wa ahsinu dzibhah perhatikan di sini Inna Allah sesungguhnya Allah katabal ihsana telah menetapkan al ihsan menetapkan kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah. Ala kulli syai'in, bahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Sehingga Nabi saw. Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita idza qataltum wa ahsinul qitlah. Apabila kalian hendak berperang membunuh maka membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum dan apabila kalian menyembelih fa ahsinu dzibhah maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Inilah dinul Islam barakallahu fikum. Inilah agama Islam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik dan orang yang dia bisa ihsan bisa berbuat baik kepada Allah dan kepada makhluk-makhluknya Allah, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-jihad. Adalah melakukan al-jihad. Ya jihad ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz jihad apabila disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud jihad di sini adalah kita lul kufar memerangi orang-orang kafir li'i'la'i kalimatillahi ta'ala dalam rangka untuk mengangkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang dimaksud dengan berjihad Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Istiqamah. Beliau menyebutkan tiga usul, tiga pondasi yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Fahadhihi salah satu usulin li ahli mahabbati lillah ikhlasu dinihim wa mutaba'atu rasulihi wal jihadu fi sabilillah tiga usul kata beliau inilah tiga usul li ahli mahabbatillah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mencintai Allah Orang yang mencintai Allah itu akan dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tiga pondasi tersebut yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mencintai Allah? Yang pertama adalah ikhlasu dinihim, mengikhlaskan agama untuk Allah. Di dalam beragama itu ikhlas karena Allah. Ya, sehingga tatkala seorang menjalankan agama, menjalankan syariat-syariat Islam apapun bentuknya hendaklah kita senantiasa menjaga hati kita ikhlas karena Allah seorang mengerjakan sholat itu jangan dikarenakan kebiasaan ya karena biasa sholat kemudian sholat seorang meninggalkan perkara yang haram jangan pula dikarenakan kebiasaan niatkan dalam rangka ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, usul yang kedua, usul yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mencintai Allah adalah mutaba'atu rasulih, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan usul yang ketiga adalah yang sedang kita bahas yaitu al-jihad fi sabilihi, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian ayat mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya al-jihad merupakan sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala maka kita perlu ketahui bahwasanya yang namanya jihad itu bukan hanya semata-mata berperang tapi di sana ada syarat-syarat jihad itu menjadi syar'i ya ada syarat-syaratnya sehingga bukan yang penting meledakkan bom setelah itu lari ya atau datang ke tempat-tempat maksiat tidak di sana ada syarat terkait dengan jihad di antara syaratnya itu adalah al-qudrah, kemampuan. Ya. Memiliki kemampuan, kemampuan barakallahu fikum dari sisi fisik persenjataan, dan yang lebih penting lagi adalah kemampuan dari sisi al-iman, keimanan. Inilah di antara syarat-syaratnya jihad. Sehingga tatkala tidak ada kemampuan, gugurlah kewajiban jihad. Nah, orang yang masih jahil-jahil, masih bodoh-bodoh, belum memiliki kemampuan dari si al-iman. Atau barakallahu fikum. Tidak memiliki kemampuan dari sisi fisik dan seterusnya. Syarat yang kedua terkait dengan syarat jihad adalah an yakuna tahta rayatin muslimatin. Hendaklah jihad tersebut berada di bawah bendera kaum muslimin. Ya. Kemudian barakallahu fikum, tiada syaratnya juga an yakuna tahta imarati imamil muslimin, di bawah kepemimpinan kaum muslimin, pemimpin yang muslim. Aman yuwakiluhul imama atau orang yang diberi wakil untuk menggantikan kedudukan imam tersebut. Inilah syaratnya. Sehingga tatkala salah satu syaratnya hilang, maka jihad tersebut menjadi jihad yang tidak syar'i. Ternyata jihadnya itu tidak berada di bawah pemimpin. Jihadnya sendiri-sendiri. Di sini ada partai A, ada partai B, masing-masing membuka posko pendaftaran jihad. Ya. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang akan mendatangkan kecintaan pula barakallahu fikum adalah al-adlu adil barakallahu fikum keadilan yang mana adil ini adalah lawan dari kezaliman ini juga akan menyebabkan atau sebagai sebab terbesar datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya, keadilan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke 342 Allah nyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tengah-tengah itu yang adil ya. Bahwa saya yang dimaksud dengan al-iqsad huwa al-adlu. Ya. Muqsitin artinya di sini adalah adil ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka orang-orang yang adil. Ya. Adil tatkala menghukumi manusia dan seterusnya. Ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya berbuat adil itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah adil di dalam menghukumi bainan nas. Adil di dalam menghukumi di antara manusia. Iya. Ini adalah merupakan bentuk keadilan. Wa huwa faslul husumati ala ma fihi ma fil kitabi wa subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulih yaitu barakallahu fikum orang tersebut adil di dalam menghukumi kedua manusia yang terjadi perselisihan ya adil di dalam menghukumi kedua manusia yang terjadi di dalam perselisihan yaitu tatkala terjadi husumat perselisihan maka hukumilah dengan adil Bagaimana cara menghukumi dengan adil? Itu alama fi, kitabillah sesuai apa yang datang di dalam Al-Qur'an atau sesuai yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La rayil mujarrad bukan hanya sekedar diselesaikan dengan akal, tapi dikembalikan dengan dalil apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adil yang kedua barakallahu fikum yang diperintahkan oleh syariat. Tadi adil yang pertama itu adil tatkala menyelesaikan permasalahan di antara dua orang yang sedang ber, berselisih. Dia tidak cenderung kepada salah satunya, tapi diselesaikan dengan sesuai syariat apa yang datang dari Alkitab was sunnah. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah Adil yang ditekankan juga di dalam syariat adalah al-adlu baina zawjat itu adil di antara istri-istrinya. Bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu. Diperintahkan barakallahu fikum untuk berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga Allah menyatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menikahi wanita yang kalian sukai dua, tiga atau empat. Maka apabila kalian takut, khawatir, tidak bisa berlaku adil di antara istri-istrinya, maka cukuplah bagi kalian satu. awma malakat aimanukum atau dengan budak. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan kata beliau fa'abahallahu subhanahu wa ta'ala lirajuli an yankiha min wahidatin ila arba'ah in ra'a min nafsihi al-qudrata 'alal 'adl wal iktisaru 'ala wahidatin idza khafa 'ala ya'dila bainahunna maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu. Dengan syarat apabila dia melihat pada dirinya memiliki kudrah kemampuan untuk adil. Ini yang benar-benar ditekankan. Ya. Tatkala dia memiliki atau melihat pada dirinya memiliki kemampuan untuk berbuat adil. Ya. Wal iktisaru ala wahid dan mencukupkan satu apabila dia khawatir tidak bisa adil. Ya. Apabila dia khawatir tidak bisa adil, maka syariat memerintahkan supaya mencukupkan satu. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi saw Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita semua kepada seorang yang dia tidak bisa adil. Ya. Nabi saw Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua kepada seorang yang dia memiliki istri lebih dari satu tapi dia tidak bisa adil. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mangkanat selahu imroatan famala ila ihdahima jaa yaumal kiamati wasikkuhuma il maka barang siapa yang dia memiliki dua istri ternyata dia condong ke salah satunya artinya dia tidak adil condong ke salah satunya maka dia datang di hari kiamat dalam keadaan tereng ya ma'il ya barakallahu fikum maka ini sebagai peringatan untuk kita semua ya. perintah untuk adil di antara istri-istrinya kemudian juga barakallahu fikum di antara yang ditekankan di dalam syariat yang kita diperintahkan untuk adil adalah adil bainal aulad adil di antara anak-anaknya ini juga barakallahu fikum perkara yang muhim, perkara yang penting. Ya. Itu adil bainal aulad di antara anak-anaknya. Kata beliau al-adlu bainal auladi min hukukil auladi ala abaihim. Wa huwa syamilun kulli syai'in yakunu fihi al-adl. Li hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhumah Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Maka adil di antara anak-anak ini adalah merupakan hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh bapak-bapak mereka. Oleh orang tua-orang tua mereka supaya mereka memiliki sikap adil baina auladihi di antara anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa'dilu fi auladikum dan berbuat adilah di antara anak-anak kalian, ya. Berusaha untuk senantiasa berbuat adil, ya. Baina auladihi di antara anak-anaknya Barakallahu fikum. Kemudian ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah mahabbatus salihin. Mahabbatus salihin, mencintai orang-orang yang soleh. Ya. Mencintai orang-orang yang soleh maka kata beliau, "Idza aratta antana la mahabbatallahi fa inna mahabbata salihina wa mujalasatahum min mujibati mahabbatillah." Maka apabila engkau ingin mendapatkan kecintaan Allah, ya. Apabila engkau ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka sesungguhnya mencintai orang-orang salih dan duduk bareng dengan orang-orang salih ini perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayol mu'minun ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah ya. Islam memerintahkan kita supaya kita itu mencari teman yang baik mencari teman yang saleh karena tatkala kita berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang salih, ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh suatu kerugian tatkala seorang dia berteman dengan orang-orang yang ahlul ma'asi, ahlul fujur, pelaku-pelaku maksiat, orang-orang fajir, orang-orang fasik. Justru yang demikian ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tatkala duduk berteman dengan orang-orang yang saleh, mencintai orang-orang saleh, ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Maka sebaliknya, duduk bersama dengan orang-orang yang fasik, ahlul maasi, ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ar-rajulu seorang ala dini khalilihi di atas agama teman dekatnya maka hendaklah dilihat Salah satu di antara kalian dengan siapa dia menjadikan teman dekatnya. Artinya kita bisa membaca agama seorang dengan teman dekatnya. Tatkala orang tersebut yang dijadikan teman dekat adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dia kokoh di atas sunnah, maka kita bisa melihat bahwasanya orang tersebut adalah orang yang saleh, memiliki agama yang baik. Barakallahu fikum. Maka di sini pentingnya mencintai orang-orang salih dan senantiasa mujalasah duduk dengan mereka orang-orang salih. Karena yang demikian akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah itu adalah akhlak yang baik. Makarimul akhlak, akhlak yang baik ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Usamah ibn Syarik ya. Disebutkan di dalam hadisnya Usamah ibn Syarik radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa." Perhatikan di sini hadis yang datang dari Usamah ibn Syarik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillah hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Ahsanuhum huluqo. Mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Ini yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ahsanuhum khuluqa. Ya. Ini yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana ada sebab-sebab yang akan mendorong seorang itu memiliki akhlak yang baik. Ya. Di sana ada sebab-sebab yang akan mendorong seorang itu memiliki akhlak yang baik. Di antara sebab yang paling pokok yang akan mendorong seorang itu memiliki akhlak yang baik adalah al-ikhlas, yaitu keikhlasan. Ya. Keikhlasan barakallahu fikum ini akan mendorong orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah begitu juga akhlak kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keikhlasan ya. Keikhlasan barakallahu fikum ta'thirun 'azimun fil akhlak akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada akhlak seorang. Sehingga orang yang dia ikhlas di dalam beribadah ini akan terlihat dari akhlaknya akan terlihat dari muamalahnya. Begitu juga barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ahlu syirki, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang adamul ikhlas fil ibadah, orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah, ini akan kelihatan dari akhlaknya. Akan muncul pada orang tersebut akhlak-akhlak yang jelek, muamalah muamalah yang tidak baik. Ya. Inilah barakallahu fikum keikhlasan. Ini sangat berpengaruh terhadap akhlak seorang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa menjaga keikhlasan kita. Karena ini sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh pada akhlak seorang. Kemudian barakallahu fikum sebab yang kedua yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik itu adalah al-ilmu. Al-ilmu ini akan mendorong orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Seorang yang memiliki ilmu, seorang yang berilmu oleh karena itu, oleh karena itu ayuhal mu'minun rahimani rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Orang-orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. ma yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah dari hamba-hambaku mereka adalah orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Inilah ilmu. Akan mendorong, akan membantu seorang memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat bagaimana keadaan orang yang jauh dari ilmu. Maka orang tersebut dia akan menjadi kaku. Dia akan hilang rasa malunya dan seterusnya. Sehingga kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang jahil, tidak memiliki akhlak yang baik. Sehingga mereka tidak merasa malu lagi untuk mempertontonkan auratnya. Tidak merasa malu lagi untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut memiliki akhlak yang jelek. Barakallahu fikum maka ilmu barakallahu fikum ini akan menjadi sebab seorang memiliki akhlak yang baik. Kemudian juga sebab berikutnya yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik adalah al-aqidatus sahihatu. Akidah yang lurus. Ya, akidah yang lurus. Ini juga barakallahu fikum merupakan sebab terbesar yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik adalah akidatus sahihah, akidah yang lurus. Maka tatkala akidah seorang itu rusak, akan rusak pula anggota jasad yang lainnya. Akan muncul akhlak-akhlak yang jelek. Kita lihat hisbiyin, kita lihat orang-orang ahlul ma'asi, ahlul syirki, ahlul bid'ah diawali dari akidah yang rusak. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Nabi mengatak, mengatakan, ketahuilah dan sesungguhnya di jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila sekumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruhnya. Apabila sekumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak pula seluruhnya. Ketahuilah sekumpal daging tersebut adalah hati. Barakallahu fikum. Inilah hati. Maka tatkala seorang memiliki akidah yang rusak, maka barakallahu fikum anggota badannya pun akan rusak sehingga akan hilang padanya akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian juga barakallahu fikum di antara perkara yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang mulia adalah an-nadharu fi kitabillah. Orang tersebut senantiasa memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an. Memperhatikan kitabullah. Ini akan mendorong seorang untuk memiliki akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Maka dari sini hendaklah seorang mukmin memiliki perhatian untuk mempelajari kitabullah qiraatan wa hukman wa amalan. Mempelajari kitabullah Al-Qur'an dari sisi membaca, dipelajari dengan bacaan-bacaan yang baik dan benar. Dan jangan merasa malu, jangan merasa minder, jangan merasa bosan untuk mempelajari para kalafikum kitabullah. Ya. Dan jangan gengsi. Nah, terus bersemangat untuk mempelajari kitabullah, mempelajari hukum-hukumnya dan mengamalkan isi yang ada di dalam kitab tersebut. Ya. Maka barakallahu fikum orang yang dia benar-benar memperhatikan kitabullah Al-Qur'an, mempelajari isinya kemudian mengamalkannya maka akan muncul pada diri orang tersebut akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian pula barakallahu fikum di antara sebab yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik adalah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mencontoh, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al uswatul hasanatu alladhi amarana Allahu bi ta'assibihi fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah al uswatul hasanah. Contoh yang baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita senantiasa at-ta'asi mencontoh meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi dari ucapan-ucapan kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi dari sisi ucap perbuatan-perbuatan wa ahwalihi dari sisi keadaan-keadaannya inilah tatkala seorang ingin menginginkan akhlak yang mulia. Diperintahkan untuk taasi, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi ucapan. Dia berusaha untuk meniru bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berucap, tidak berdusta, senantiasa jujur, tidak mengandung hibah, tidak mengandung an-namimah. Barakallahu fikum. Maka disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang sangat indah bagi dia yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Dan bagi dia yang senantiasa banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum diantara sebab yang akan mendorong seorang memiliki akhlak yang baik adalah ad-doa. Adalah ad-doa maka ad-du'a barakallahu fikum sababun azimun maka makarimil akhlak. Yang namanya doa merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Ini dengan doa. Dengan kita memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum di antara sebab yang akan mendorong seorang itu memiliki akhlak yang mulia adalah al-amalus salih. Al-amalus salih melakukan amalan amalan salih. Kemudian juga diantaranya pula sebabnya seorang memiliki akhlak yang baik adalah al-mujahadah bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh. Dia memiliki kesungguh-sungguhan, keinginan untuk memiliki akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa sebab yang akan mendorong seorang untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Maka di sana ada surah atau suarun minal akhlak. Ya. Kata beliau di sana ada gambaran orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Sehingga yang namanya akhlak yang baik itu bukan hanya sekedar teori. Tapi di sana akan terlihat bagaimana orang itu yang memiliki apa seorang memiliki akhlak yang baik. Di antaranya barakallahu fikum, orang yang memiliki akhlak yang baik dia akan memiliki sifat malu ya. Al haya'u ya. Ini di antara tanda seorang itu memiliki akhlak yang baik. Dia al haya dia akan merasa malu. Nah, dia akan merasa malu. Maka disebutkan di dalam hadisnya Anas wa Ibni Abbas radhiyallahu taala anhum. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al haya'u. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak dan akhlak yang ada di dalam Islam adalah al-haya'u ya al-haya'u memiliki rasa malu ini merupakan akhlak menunjukkan orang tersebut memiliki akhlak yang baik dia memiliki rasa malu ya. dia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mau berbuat maksiat kepada Allah itu malu. Ini yang terpenting, memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak malu, ini menunjukkan akhlak orang tersebut telah rusak, ya. Barakallahu fikum. Ini yang terpenting, memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini barakallahu fikum orang yang hilang rasa malunya sekali lagi menunjukkan bahwasanya akhlak orang tersebut rusak ya. Dia tidak merasa malu tatkala melakukan kemaksiatan. Dia tidak merasa malu tatkala meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perintah. Dia tidak merasa malu tatkala melakukan bid'ah dan seterusnya maka yang seperti ini menunjukkan bahwasanya akhlak orang tersebut adalah hilang. Ini di antara tanda. Ini di antara tanda tatkala seorang itu memiliki akhlak yang baik. Tandanya yang pertama adalah dia memiliki rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.